wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ba'dal asr pada hari Rabu 24 Maret 2021 bertepatan dengan 11 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Fik, Ilmi Fik dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-97 dan di sesi ke-97 kita masuk kepada bab yang ke-14 masih dalam permasalahan bab orang yang meninggal apakah jika dia mempunyai hutang untuk dibayar oleh keluarganya, maka kita masuk sekarang kepada masalah yang kedua. Dan sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-muallif fi kitabih al-akhbar as-sahihah fi ahkami siyami Ramadan. Al-halatu thaniyah yasumu anhu waliyuhu. Berkata penulis, keadaan yang kedua maka soma anhu waliyuhu maknanya bagi keluarganya yang terdekat dan ahli warisnya agar melaksanakan puasa untuk orang yang meninggal tadi. Maka bagaimana keadaan al-halah asaniyah, kondisi yang kedua, kok berbeda dengan kondisi yang pertama? Jawabnya, kondisi yang kedua, gambarannya adalah an yazula udruhu wa yatamakkanu aw yatamakkana an yasuma min qada'i Ramadan aw nadhr wa lam yaqdihi aw lam yuwafi Keadaannya berbeda dengan keadaan yang pertama yang kami bahas di pelajaran yang lalu. Di sini gambarannya seseorang yang sakit di pertengahan Ramadan. Kami contohkan sama di pertengahan Ramadan agar Jelas. Sama-sama di pertengahan Ramadan di hari ke-16 sakit. Kemudian masuk kepadanya hari Id dalam keadaan masih sakit. Berarti berapa hari? 13 hari. Jika 29 hari. 16 tambah 13, 29. Maka 13 hari dia meninggalkan puasa karena makan dan minum. Dan ini udur. Kemudian masuk kepadanya Syawal. Di Syawal yang kedua dia sudah sehat. Syawal yang ketiga, keempat, tidak dia membayar hutang. Bahkan terus sampai kepada Dzulqa'dah dan Hijjah. Kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Awal, Jumadal Tsani. Masuk kepadanya Rajab, masuk kepadanya Sya'ban dan selesai dari menjelang Sa'ban sakit lagi. Parah dan meninggal. Maka orang ini berbeda dengan keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama, orang ini mendapatkan, uh, yang pertama orang ini tidak mendapatkan waktu untuk membayar hutangnya. Di mana dia sakit mulai dari 16 Ramadan terus sampai Syawal kemudian meninggal. Dan telah datang waktu untuk membayar di bulan Syawal tersebut dan ditambah misalnya Dzulqa'dah namun dia masih dalam keadaan sakit. Sehingga di sini di pelajaran yang lalu tidak baginya terhitung hutang. Hutang saja tidak disebut. Dengan dalil-dalil yang kami sebutkan terdahulu. Adapun permasalahan sekarang dia sudah masuk kepada waktu untuk membayar. Masuk kepadanya Syawal dan dia dalam keadaan sehat. Kemudian seterusnya sampai kepada Sya'ban. Dia dalam keadaan sehat. Kenapa tidak membayar 13 hari? Kemudian di awal Sya'ban dia sakit keras. Seperti waktu dia Ramadan sakit keras. Namun di sini dia sakit keras dan terlalu keras sampai meninggal dunia. Maka di sini dia meninggal dunia dihitung mempunyai hutang 13 hari. Kenapa? Di keadaan yang kedua mempunyai hutang karena dia telah masuk kepadanya waktu untuk membayar dan dia lalai. Maka dalam permasalahan seperti ini kita hitung sebagai mempunyai hutang dan terjadi khilaf di kalangan para ulama menjadi empat pendapat tentang permasalahan konsekuensis. Di mana dia telah makan minum 13 hari di siang Ramadan, masuk kepadanya Syawal Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya sampai kepada Sya'ban di awal Sya'ban sakit dan meninggal. Maka di sini dia dihitung mempunyai hutang dan ikhtilaf para ulama tentang konsekuensi pembayaran hutangnya. Pertama siapa yang akan membayar? Dia ya, sudah tiada. Di sini yang jadi masalah. Berarti keluarganya ahli warisnya. Kemudian apa yang dibayar inilah yang menjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Uktubu. Ikhtilaf dari kalangan para ulama menjadi empat pendapat. Al-Qawlul awal pendapat yang pertama yusomu anhu. Maka agar dipuasai oleh orang-orang yang setelahnya. Maka puasanya itu dianggap hutang. Dan kalau hutang harus dibayar. Lalu siapa yang membayar orangnya sudah meninggal keluarganya. Maka keluarganya membayar dan nanti akan kita bahas siapa yang berhak disebutkan keluarga. Maka pendapat ini adalah pendapat Imam Ash-Syafi'i dan yang rajah dari dia dan pendapat Imam Ahmad muridnya dan pendapat Abu Saur dan Ibnu Hazm dan ini yang dipilih oleh pembicara oleh penulis harus dipuasai namun nanti kita bahas apakah harusnya wajib ataupun sunnah itu lain lagi yang jelas di sini orang ini karena lalai meninggalkan puasa yang 13 hari padahal telah masuk waktu sehat, waktu sehat, namun malas, akhirnya dianggap hutang, padahal dia sudah meninggal, dan hutang kepada Allah akan terus ada. Ini pendapat yang pertama, harus berpuasa, dianggap hutang. Wasani layu somu anhu. Yang kedua berpendapat tidak dipuasakan. Ya, tidak ada yang puasa, tidak usah berpuasa. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik. Pendapat yang ketiga, yut'am anhu maka pendapat yang ketiga agar dibayar dengan fidyah. Berarti 13 hari tadi dibayar dengan membayar memberikan makan fakir miskin setiap hari satu orang kali tiga belas. Kemudian pendapat yang keempat yusamu wala yut'am. Diberikan puasa dan tidak diberikan it'am khusus finudur hanya pada nadir saja. Adapun puasa maka tidak. Dan ini pendapat Ishaq dan Laith dan Abu Ubaid. Maka yang dirojehkan oleh pembicara di sini ucapan yang pertama pendapat Imam Ash-Syafi'i dan muridnya Imam Ahmad dan yang lainnya diikuti oleh Daud Az-Zahiri yang dipopulerkan oleh Ibnu Hazm. Adapun Pendalilan kita dengan lima hadis yang disebutkan di dalam matan. Hadis yang pertama, hadis yang mutafakun alaih dari Aisyah. Di mana di hadis disebutkan mutafakun alaih Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man mata wa alaihi siam sama anhu waliyuh, waliyahu. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mempunyai hutang, di sini disebutkan mempunyai hutang, wali waliyuhu, maka berpuasa untuk orang yang mati dalam keadaan hutang ini wali-walinya. Maka di sini keadaannya beda dengan yang pertama. Yang pertama tidak mempunyai waktu untuk membayar hutang. Karena sakit di pertengahan Ramadan terus sampai Syawal kemudian meninggal di akhir Syawal. Atau adapun di sini dia dalam keadaan Syawal sudah sehat. Kenapa tidak dibayar di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Jumadal Awal, Jumadal Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Tsani? Kenapa tidak dibayar? Masuk kepada Sa'ban sakit keras meninggal. Maka masuk kepada hadis man mata wa alihi siyam soma'an anhu Barang siapa yang meninggal dan padanya utang puasa maka berpuasa keluarganya bagi dia. Hadis ini mutafakun alaih. Pendalilan kita dengan hadis mutafakun alaih. Pendalilan yang kedua, hadis mutafakun alaih namun dari sahabat yang lain, sahabat Ibnu Abbas. Anam ra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqalat inna ummi matat wa alaiha saumun syah Ibuku meninggal dan padanya hutang puasa satu bulan. Fakola ara'aiti laukana alaiha dainun akunti takdinah. Bagaimana menurut anti? Jika ibumu mempunyai hutang kepada manusia misalnya. Apakah anti bertanggung jawab untuk membayarnya? Kolat naam tentu. Kola baina ana jalisun Qalat na'am. Qala fadainullah ahaqqu bil qada. Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar daripada hanya kepada manusia. Maka ini maknanya jika mampu si perempuan ini untuk membayar hutang ibunya maka hutang kepada Allah lebih berhak daripada hutang kepada manusia. Dan begitu pun hadis yang ketiga dari pendalilan penulis dan pendalilan Imam Syafi'i dan Ahmad hadis Buraidah radhiyallahu anhu qala di saat kami sedang duduk di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam id atathu imra'atun faqalat ini tasaddaqtu ala ummi bijariyatin wa innaha matat qala Faqala wajaba ajruki. Waraddaha alaiki. al mirathu Qalat ya Rasulullah. Innahu kana alaiha sawmu syahrin. Apa asumu anha? Qala sumi anha. Qalat innaha lam tahujja. Qat apa ahuja anha? Qala huji anha. Di dalam pertanyaan ini dipertanyakan tentang perempuan yang meninggal, maka yang pertama si anaknya ini memberikan sodakoh dengan membebaskan budak. Maka kata Nabi, di sini untuk bisa diterima dari pahalanya. Kemudian Bagaimana jika padanya puasa satu bulan Ramadan? Bolehkah aku untuk mengganti puasa untuknya? Qala sumi anha. Ini wajah pendalilan. Maka berpuasalah untuknya. Dan dia juga belum haji. Apakah boleh aku menghajikannya? Qala hujji anha. Maka diperbolehkan untuk melaksanakan haji baginya. Maka di sini wajah pendalilannya ibuku mempunyai hutang satu bulan Ramadan, apa asumu anha qala sumi, maka puasalah. Pendalilan tentang siapa yang berhak untuk membayar, maka waliyuhu. Dari wali-walinya, dari anak-anak keluarganya dan sebagainya. Dan begitu pun datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala Ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha saumu nadrin. Afa asumu anha qala ara'ai au kana 'ala ummi kidainun faqadaitihi akana yu'addi dhalika anha. Qalat na'am, qala fasum an ummiki. Maka datang seseorang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ibuku meninggal dan ada padanya puasa nadr." Di sini masalahnya sama-sama puasa, namun ainnya, jenisnya di sini nadar. Apa makna puasa nadar? Telah kita lewati nadar di usul salasah. Nah, maula yufuna binadri nadri yakhafuna yawman kana Apa makna nadar? Zamu al ibadah ala nafsi bi ilzam mengilzamkan kepada dirinya menjadi wajib hal hukumnya bukan wajib. Maka hukumnya kalau seseorang sudah bernadar wajib untuk memenuhi nadarnya dengan syarat nadarnya adalah untuk Allah ataupun ibadah. Seperti seseorang bernadar, jika aku hafal Quran, maka aku bernadar untuk misalnya memberikan sodakoh menyembelih kambingku dimakan oleh tulabul ilm. Di sini dia bernazar. Maka definisinya nazar di sini perkara yang tidak dilazimkan tetapi dia melazimkan untuk dirinya sendiri maka wajib dipenuhi dengan syarat dilihat. Menyembelih kambing untuk dimakan ibadah apa bukan? Bukan untuk irok dulu, bukan. Tapi untuk tulab. Dimakan dapat pahala, tulab jadi pada semangat makannya. Alhamdulillah. Maka di sini wajib bagi dia untuk memenuhi nadarnya. Di hadis Aisyah disebutkan man nadara fil ibadah falyuwaffi wa man nadara fi ma'siyah fala yuwafi maka wajib untuk memenuhinya. Dan di sini zahirnya wallahu a'lam ibu ini bernadar berpuasa. Maka puasa dari ibadah. Apa asumu anha? Apakah aku membayarnya ya Rasulullah? Dikatakan oleh Nabi, jika ibu mempunyai utang, apakah kamu akan membayarnya kepada manusia? Gambarannya seperti itu. Tentu, maka begitu pun kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Maka Begitupun di sini puasa nadar. Intinya sama-sama puasa namun ainnya berbeda. Namun hakikatnya sama hukumnya. Karena puasa nadar wajib, puasa Ramadan wajib. Maka di sini diperintahkan perempuan ini untuk membayar kodok. Karena perkaranya wajib. Dia berhutang kepada Allah. Dan begitupun pun di hadis dari Ibni Abbas, Anam ra'atan Rakibat al-bahra fanadarat inna jahallahu antasuma sahron fanajahallahu falam tasum hatta matat fajaat ibnatuha au ukhtuha ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa amaraha antasuma anha begitupun di hadis yang terakhir dari Ibnu Abbas juga bahwa perempuan naik perahu Kemudian mungkin di atas perahu dia merasakan ketakutan dan mungkin ada ombak pasang dan badai. Maka dia bernadar, jika engkau menyelamatkan kuahai Allah, maka aku akan berpuasa satu bulan. Fanajaha. Maka Allah menyelamatkannya dan perempuan ini tidak membayarnya. Sampai meninggal. Maka dia hutang. Fajaat ibnatuha kepada Nabi ataupun uktuha untuk meminta fatwa kata Nabi, fa'amaroha antasuma anha. Maka diperintah oleh Nabi agar berpuasa untuk perempuan ini. Maka ini pendalilan yang kita rojehkan dari hadis-hadis yang mutafakun alaih dari Aisyah dan juga mutafakun alaih dari Ibnu Abbas dan berkesendirian Imam Muslim dan juga berkesendirian Imam Muslim dari Buraidah. Dan di hadis yang kelima dari Ibnu Abbas juga diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, hadis yang terakhir yang kita tulis sahih. Dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad dari jalan Husaim an Abi Bisr an Sa'id ibni Jubair an ibni Abbas. Maka hadis ini sangatnya dhaif karena Husain wa huwa ibnu Bashir mudallis walam yusarrih huna. Dan Abu Bisr huwa Ja'far ibnu Iyas Asbatun Nas fi Sa'id ibni Jubair. Telah lewat kita di pelajaran Sahih Al-Bukhari Abu Bisr an Sa'id ibni Jubair wa huwa Ja'far ibnu Iyas ibnu Abi Wahsyah Sikoh min Asbatun nas fi Sa'id ibn Jubair. Maka di sini Taif dikarenakan Husaim ibnu Basir mudallis walam yusalreh. Namun mempunyai mutaba'ah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi di Muskil Athar dari jalan Hamad bin Salamah an Ja'far ibnu Abi Wahsyah dari Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas. Maka di sini Hamad ibnu Salamah mutaba'ah untuk Husaim ibnu Basir Dan Hamad tentunya ibnu Salamah fikoh. Maka hadis ini terangkat dari Husaim ibnu Basri yang mudallis. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dan At-Toyalisi di dalam musnadnya. At-Toyalisi masmuh. At-Toyalisi masmuh. Qadma Roma'ana Kathir. Abu Dawud At-Toyalisi. Wasahibu sunan Abu Dawud man? Abu Dawud As-Sijistani Ahsantum. Maka Abu Dawud ada dua mana yang lebih tua? Tabaqah yang lebih tua Abu Daud As-Sijistani atau Abu Daud atau Yalisi? Hmm? Abu Daud atau Yalisi ahsan. Huwa Abu Daud atau Yalisi min tulab Su'bah Ibnu Hajjaj. Wa amma Abu Daud As-Sijistani min tulab Al-Bukhari, yakni ba'da Al-Bukhari qalil. Walahu tarikun akhar aido. Min tarik Su'bah, Abu Daud atau Yalisi Kala an Su'bah anil A'mas anil A'mas sami'tu Musliman al-Batin an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas. Maka di sini pun sanadnya sahih. Dan Al-A'mas telah berkata, Sami'atu Muslim Al-Batin. Dan Muslim Al-Batin Fikoh. Maka dari sini Hadis Ibnu Abbas yang terakhir jelas jalan-jalannya sahih. Maka syahidnya di sini Nabi memerintahkan kepada ibu-ibu yang banyak kisahnya dan juga di hadis Aisyah kepada seseorang yang meninggal dalam keadaan mempunyai hutang soma anhu waliyuhu. Maka dia harus membayar maka disebut dengan hutang. Maka keluarganya untuk membayarnya. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wanaktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Insyaallah nanti malam siap-siap yang kena bagian khutbah dan begitu pun